Bismillahi walhamdulillah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulih Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Qala fadilatu syaikhina Abi Amr al-Hajuri hafidhahullahu ta'ala Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Rabbi azza wa jal fi ahsani surah." Aku melihat Rabbku azza wa jal dalam bentuk yang paling bagus. Disebutkan di sini dalam catatan kaki ja'a hadal hadis an jama'atin minas sahabah. Nah, ini datang dari sekelompok sahabat waqad kharrajtu ahadithahum fi tahqiq qatri samar wa huwa sahih. Ya ini memang hadisnya sahih. Ini hadis yang agak panjang terkait dengan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau ketika itu melihat Allah Taala di dalam mimpi tersebut dalam bentuk yang paling bagus. Tetapi apa Rasulullah tidak sanggup menceritakan, memang tidak mungkin kita sanggup menceritakan bentuk secara rinci dari Allah Taala. Nanti kita akan lihat sendiri insya Allah kalau kita bisa menghadap Allah sebagai orang mukmin. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat di alam mimpi. Sebagaimana ini juga fatwa dari Imam e, Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil bahwasanya sekelompok ulama salaf bermimpi melihat Allah di antaranya adalah Imam Ahmad dan lain-lain. Dan juga sebagaimana yang disebutkan dengan riwayat-riwayat oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Mihnatul Imami Ahmad, ujian yang dialami Imam Ahmad. Jadi setelah, setelah beliau dicambuk berkali-kali dan sebagainya dan sebagainya, kemudian beliau di tempat tidurnya itu mimpi berjumpa dengan Allah Taala. E, sebentar, iya itu memang kisah tentang Imam Ahmad. Adapun yang yang anak inginkan adalah kisah dari setelah wafatnya Imam Ahmad ada seorang murid beliau yang yang mimpi. Mimpi melihat Allah Ta'ala dan melihat Imam Ahmad. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Imam Ahmad, Ya Ahmad, apakah kamu dipukuli karena aku, dicambuk karena aku? Dia mengatakan, Iya, wahai Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala menyingkapkan wajahnya, mengatakan, Wahai Ahmad, sekarang lihat wajahku. Silahkan kamu lihat sesukamu. Ini pahala yang paling besar. Ini di, di alam kubur. Maka mungkin seseorang itu untuk melihat Allah Ta'ala. Tetapi kata para ulama tidak mungkin dia untuk sanggup menceritakan bentuknya demikian, gambarannya demikian, tidak tidak mungkin. Dan tidak semia, e, tidak tidak sembarang orang bisa melihat itu. Sekedar mengaku bisa, tetapi untuk mengatakan aku memang melihat Allah dan betul-betul melihat Allah, maka itu tidak sembarang orang bisa. Di alam mimpi ataupun di alam nyata, maka tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, Inna ahadakum lan yara rabbahu hatta yamut. Atau innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa melihat Rob kalian sampai dia eh, sampai kalian itu meninggal. Jadi di dunia tidak mungkin Allah Ta'ala bisa dilihat di alam nyata. Hanya nanti di eh, hanya di alam mimpi atau nanti di hari kiamat. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah bahwasanya Allah Ta'ala punya sifat apa? Surah. Yaitu surah secara mudahnya adalah wajah. Makanya sebagian ulama yang menyebutkan hadis-hadis tentang sifat ini menyebutkan hadis tentang apa? Wajah Allah Ta'ala. Yaitu bagian wajahnya. Dan dari tentang ini tentunya banyak bukan hanya hadis ini tapi hadis-hadis yang lain di Sahihain di hadis apa hadis Anas eh, apa hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu kisah tentang ketika orang-orang kafir itu sudah dilemparkan ke ke dalam neraka yang tersisa hanyalah orang-orang ahlul iman dan ahlul nifaq kemudian Allah Taala menampakkan diri dengan kisah yang panjang sampai ketika mereka diuji dengan wajah Allah yang tidak seperti yang mereka kenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan betisnya kemudian semua sujud. Ketika mereka mengangkat kepalanya, ternyata Allah taala telah berubah wajah yang asli yang nampak sekarang. Mengatakan ana rabbukum, aku adalah rob kalian. Maka mereka mengatakan anta rabbuna, engkau adalah rob kami. <coughs> Menunjukkan bahwasanya Allah taala punya surah. Baru kemudian mereka di ajak Allah Subhanahu wa taala untuk mulai melewati sirat di atas jahanam itu. Kemudian yang berikutnya qal wa wa yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Al hadis muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah tertawa kepada dua orang yang yang mana yang satu membunuh yang lain lalu dua-duanya masuk surga. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya yang satu kafir, yang satu mukmin. Di dalam peperangan fisabilillah, orang mukmin itu terbunuh sehingga dia masuk surga. Sementara orang kafir setelah itu Allah kasih hidayah untuk masuk e, untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian ketika ada kesempatan berperang fisabilillah, dia berperang dan dia meninggal, terbunuh. Akhirnya dia juga masuk surga. Maka dari sisi ini Allah Subhanahu wa taala tertawa. Sementara orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka mengatakan tertawa itu muncul dari keheranan, muncul dari ketidaktahuan. Merasa heran kenapa kok begini sehingga aneh, sehingga dia tertawa. Maka dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalau sumber tertawanya itu dari makhluk. Tertawanya itu muncul dari dia merasa aneh dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Sementara untuk Allah Ta'ala tidak demikian. Dia tertawa dengan hikmah dan dipenuhi dengan ilmu. Tapi kenapa dia tertawa? Tertawanya adalah dari sisi apa? Bahwasanya kejadian tersebut menyelisihi adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang berlaku di alam semesta. Maka dari sisi ini Allah tertawa. Bukan karena Allah Ta'ala tidak tahu sebabnya. Allah tahu sebabnya, tetapi apa? Tertawa karena ini memang kejadian yang menyelisihi kebiasaan yang biasa dia lakukan. Karena kebiasaannya apa? Kebiasaan adalah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajtamiu al mukmin wa wa qatiluhu fi finnar. Orang mukmin dan orang yang dia bunuh, ya yang dia bunuh itu tidak akan berkumpul di dalam neraka. Jadi kalau satu sama lain saling membunuh, maka yang fisabilillah di dalam surga, yang membunuh di dalam neraka. Sekarang ini aneh, pembunuhnya pun masuk neraka, eh, masuk ke dalam surga. Maka dari sisi ini Allah tertawa. Bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia sengaja membuat perkara yang menyelisih kebiasaan di dalam kes tersebut. Maka dari hadis ini ditetapkan apa sifat Allah Taala Abdohik, yaitu tertawa, tetapi tertawanya dengan apa? Dengan hikmah sesuai dengan keagungannya. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah luasnya rahmat Allah Ta'ala. Bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja lagi, maka dia masih mungkin untuk mendapatkan kesempatan bertaubat. Walaupun dia sudah banyak membunuh, walaupun dia sudah banyak apa? durhaka kepada Allah, Padahal aslinya apa? Mayyaktul yaqtul mu'mina muta'ammida apa? Fajaza'uhu jahannam dan seterusnya itu. Khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka hukuman dia adalah jahannam, kekal di dalamnya. Ini ancaman. Terserah Allah mau melaksanakan ataukah tidak mau. <clears throat> Dikarenakan suatu hikmah. Maka ternyata orang yang dia membunuh, kemudian dia bertaubat, masuk ke dalam Islam, yaitu kalau dia orang kafir semula masuk ke dalam Islam, maka diterima Islamnya tadi dan diampuni dia. Adapun orang yang sudah masuk Islam, kalau dia membunuh orang lain, maka dosanya memang luar biasa besar, tetapi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Wa qala jalla Allah yang maha agung di dalam ketinggiannya berfirman, Yauma natawis sama'a katayyi sijillil kutub. Pada hari di mana kami menggulung atau melipat. Atawa bisa dimakna menggulung, bisa maknanya adalah melipat. Melipat langit seperti seseorang yang melipat as yaitu apa? Lembaran-lembaran. Lil kutub, lembaran-lembaran dari kitab. Masya Allah, itu menunjukkan besarnya tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya kekuasaan dia. Kertas kalau tebal aja mungkin kita akan kesulitan untuk menggulung. Bagaimana dengan ketebalan tujuh langit? Bagaimana menggulungnya? Itu menunjukkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa? Sifat atoi. Dan ini adalah terkait dengan tangan. Menggulung itu adalah amalan tangan. Ini menunjukkan Allah Ta'ala punya apa? Punya tangan. Dan punya sifat atoi. Menggulung. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, eh, Rasulullah SAW bersabda, Wa ajiballahu, ini wa terus, ajiballahu min qawm yadukhulun al-jannah fis salasil. Allah merasa heran. Ini makna ajiba ada dua. Bisa heran, bisa kagum. Dari suatu kaum yang masuk surga di dalam rantai-rantai mereka yaitu seakan-akan dia masuk surga dalam keadaan terpaksa. Ini merasa heran. Kenapa? Surga luar biasa indah. Dunia yang sangat hina saja orang rela saling membunuh untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan surga? Maka bagaimana orang itu masuk surga dalam keadaan dirantai, dalam keadaan dipaksa? Maka dari sini Allah Ta'ala merasa heran. Bukan karena Allah Ta'ala tidak tahu, tetapi apa? Allah Ta'ala herannya tidak seperti herannya kita. Dia dibangun di atas ilmu. Sekarang apa maksudnya masuk surga di dalam rantai-rantai mereka? Ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Hadis tadi Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Sebagian mengatakan dan ini yang rojih wallahu a'lam yaitu mereka orang kafir. Kemudian dalam suatu peperangan dan sebagainya mereka ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian mereka diajari Islam, ditunjukkan keindahan Islam dan ditunjukkan akhlak yang bagus dari muslimin. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia mati sebagai muslim dan masuk surga. Maka seakan-akan sebab masuk dia ke dalam surga adalah apa? Rantainya tadi. Dia dirantai dibawa masuk ke wilayah muslimin dan diajari agama Islam sehingga selamat. Maka di sini kita tahu bahwasanya terkadang suatu amalan atau suatu takdir itu dikaitkan dengan sebab yang agak jauh. Yaitu apa? Ini tadi rantai. Padahal sebab yang dekat apa? Dia mati sebagai muslim, bukan karena rantai tersebut. Tetapi terkadang sebab itu di diletakkan kepada apa? Diletakkan kepada sebab yang agak jauh. Selama memang dia itu sebenarnya adalah awal dari dari penyebab dia masuk surga. Ada yang lain mengatakan kenyataannya memang mereka ini nanti akan masuk ke dalam surga dalam keadaan dirantai, tetapi ini tentunya kurang kurang tepat Orang yang masuk surga itu dalam keadaan mulia. Tayyaka Berarti dari hadis ini kita mendapatkan sifat al-ajab untuk Allah Ta'ala. Boleh membaca ajab, masternya, boleh membaca al-ujub. Dua-duanya boleh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aman ya'dilu Iza lam ya'dilillahu ta'ala wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ini bantahan Rasulullah kepada kepala khawarid kepada uh, moyang si khawarid Zul Khuwaisirah At-Tamimi kalau memang nama nama tersebut adalah sabit memang dia Zul Khuwaisirah At-Tamimi yang mana dia mengatakan apa I'dil ya Rasulullah fa innaka lam ta'dil wahai Rasulullah berbuatlah adil karena Anda itu tidak adil naudzubillah kalimat itu bahkan dalam kesempatan yang lain dia mengatakan inna hadil qismah ma urida biha wajahullah Sesungguhnya pembagian yang semacam ini tidak dikehendaki wajah Allah di situ. Ini mencela apa? Mencela niat Rasulullah dan mencela keadilan Rasulullah. Ini adalah kufur. <coughs> Tetapi apa? Ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah untuk memenggal leher orang ini karena ini adalah kalimat kufur dan ini riddah semacam ini. Tetapi apa? Rasulullah melarang dari sisi yang pertama karena dia masih sholat Kemudian sisi yang kedua karena dia karena orang-orang terutama orang-orang Badui mereka akan lihat kenapa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri padahal sahabat ini adalah rajin sholat memang dia rajin sholat dan rajin baca Quran sementara orang Badui sebagian apa pemikirannya terlalu pendek tidak paham apa yang terjadi maka Rasulullah bersabar dengan gangguan tersebut dan tidak mengambil hak beliau hanya saja memang nanti Ali bin Abi Thalib beliau itu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan keutamaan membunuh para khawarij tersebut. Dari apa? Dari keturunan orang itu. Memang Ali bin Abi Thalib ya, telah dikasih apa? Dikasih isyarat oleh Rasulullah bahwasanya beliau ini yang akan mendapatkan mendapatkan keutamaan tersebut. Buktinya apa? Buktinya adalah datang di Sahihul Musnad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat waktu itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan yang lain-lain. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang orang masuk ke dalam masjid ini. Waktu itu Rasulullah barangkali ada di samping masjid, bukan di dalam masjid. Masuk ke dalam masjid ini dalam keadaan pandangan matanya adalah pandangan mata setan. Atau hatinya adalah hati setan. Kemudian apa? Kemudian betul datang orang itu mendekati Rasulullah mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aku minta kamu dengan nama Allah untuk kamu menjawab dengan jujur. Ketika kamu masuk masjid, jadi ini dohirnya memang Rasulullah ada di dalam masjid, cuma nanti kelanjutan hadisnya memang agak muskil. Ketika kamu masjid, masuk masjid dan kamu melihat kami, hati kamu mengatakan tidak ada orang yang lebih baik daripada aku, yaitu daripada dirinya sendiri. Dia merasa kagum dengan amalan dia sendiri. Benar tidak? Dia mengatakan iya. Wallahi, aku memang merasa punya keyakinan itu, merasa dirinya adalah paling bagus. Padahal ada Rasulullah, ada sahabat yang lebih dulu masuk Islam dan setia kepada syariat dan sebagainya. Kemudian orang itu masuk ke dalam ke tengah-tengah masjid dan sholat. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar. Masuk kamu ke situ dan bunuh dia. Karena memang ini adalah apa? Sumber kebinasaan umat. Khawarij. Maka kemudian Abu Bakar masuk, kemudian ternyata orang ini sedang rukuk. Dia mengatakan Rasulullah telah pernah melarang untuk kita membunuh orang yang sedang ruku. Maka kemudian dia keluar. Rasulullah tanya, Ma al tabi, apa yang kamu lakukan dengan dia? Maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya lihat dia sedang sholat. Sementara Anda melarang kami membunuh ketika orang sedang sholat. Maka kemudian duduk. Kemudian Rasulullah bilang kepada Umar, masuk kamu dan bunuh dia. Ketika Umar masuk, kemudian Dilihat memang orang ini masih sholat juga, namanya Khawarij Rajin sholat sampai apa dahinya itu menghitam. Hmm. Rajin sholat tetapi merasa bangga dengan amalannya. Akhirnya dia keluar lagi dan mengucapkan kalimat yang sama dengan Rasul kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak menyalahkan karena memang dalilnya seperti itu tidak boleh membunuh orang yang sholat. Inna nuhinna an qatilil musallin. Kami dilarang membunuh orang yang sholat. Kemudian, Anda lupa apakah Utsman juga disuruh atau tidak. Kemudian Ali yang berdiri. Mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan saya yang membunuh dia. Rasulullah mengatakan, Naam anta idaw idaw wajatta. Ya, memang kamulah yang akan melakukan itu kalau kamu mendapati dia. Ketika Ali masuk, ternyata orangnya sudah pergi. Mungkin lewat pintu yang lain, wallahu a'lam. Kemudian, dia keluar mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak mendapati dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, nanti orang ini akan memiliki pendukung-pendukung yang banyak. Dan mereka ini yang akan membuat kerusakan, yaitu para khawarij. Dan ternyata yang disebutkan Rasulullah betul. Memang nanti kalau Ali berjumpa dengan dia, yaitu di zaman kekuasaan Ali, nanti Ali itu yang membunuh mereka. Setelah mereka membunuh sebagian sahabat itu. Di dalam perang di mana? Di dalam perang di Nahrawan. Sebelum itu mereka membunuh Abdullah bin Khobak ibn al-Arab dan dan membelah apa membelah perut dari dari hamba sahaya Abdullah bin Khobak itu. Kejam luar biasa. Nah maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengajak para sahabat untuk memerangi mereka di Nahrawan sekitar 4.000 orang mereka itu. Maka mereka semuanya mati kecuali tinggal dua orang, dua orang atau sembilan yang lari itu. Sementara dari sahabat Ali yang meninggal hanya dua orang dalam peperangan tersebut. Sementara di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Yakhruju ta'ifatun inda fitnati al eh, atau ifata ini minal mukminin akan ada sekelompok ada satu kelompok yang keluar ketika apa? Ketika inda furqatin minal mukminin, ketika kaum mukminin sedang terpecah, ketika peperangan antara apa? Ali dan Utsman. Ternyata muncul kelompok ketika yaitu Khawarij yaqtuluhum adna ta'ifataini ilal haq. Yang membunuh mereka, yang membunuh Khawarij adalah salah satu dari dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Ternyata yang mendapatkan keutamaan itu adalah Ali dan sahabat-sahabat beliau. Ini menunjukkan memang memang Ali itu yang lebih dekat kepada kebenaran ketika kaum mukminin berijtihad dan terjadi peperangan tersebut. Makanya Ali bin Abi Thalib setelah perang itu beliau mengatakan laula an baru atau laula an tatajabbaru quraisyun la akhbartuhum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima a'adallahu lahum minal ajr. Kalau bukan karena nanti aku takut kalian akan berbangga-bangga atau mengatakan aku takut nanti orang Quraisy berbangga-bangga, niscaya aku akan ceritakan kepada mereka hadis dari Rasulullah tentang pahala besar yang Allah sediakan karena mereka membunuh Khawarij. Ini adalah keutamaan yang diberikan kepada Ali. Berarti apa sumber dari fitnahnya Khawarij ini? Sumbernya adalah mereka itu beribadah tanpa ilmu dan menilai tanpa ilmu sehingga mereka hatta Rasulullah pun disalahkan. Dikatakan tidak adil dan sebagainya. Maka salah satu syiar khawarij pada waktu itu, pada waktu di zaman salaf, adalah mereka menyuruh para wanita itu yang haid tetap sholat. Mereka mengatakan, kita ambil dari Al-Quran, bukan dari hadis. Hadis Rasul pun disalahkan. Baik, kita ambil yang terakhir untuk pagi ini. Qal Allahumma la mani'a lima a'tait wa la a lima manak firman Allah Taala. Uh, hampir mirip tetapi ini dari hadis Afwan. Ya ini dari hadis. Mutafakun alaih anil mughirah. Doa setelah setelah sholat. Uh, apa zikir setelah sholat. Allahumma wahai Allah lamani alima a'tait. Tidak ada yang bisa mencegah dari apa yang engkau berikan. Jadi kalau Allah menghendaki untuk memberikan rahmat kepada seseorang, maka tidak ada satu makhluk pun di dunia yang sanggup mencegah itu. Wala mu'tiya lima mana dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau cegah. Kalau memang Allah menghendaki si fulan tidak mendapatkan sesuatu, maka walaupun sedunia berusaha menjadikan sesuatu itu sampai, maka tidak akan sampai. Dari sini kita tahu wajibnya untuk apa? Tawakal kepada Allah dan dan setia kepada takdir Allah Taala. Eh, maksudnya adalah apa? Tidak mencela takdir Allah kita yakin yang Allah berikan adalah yang Allah tetapkan adalah sesuai dengan hikmah dia. Dari hadis ini kita mendapatkan dua sifat. Sifat apa itu? Sifat al-i'ta dan sifat al-mana. Yang memberi adalah Allah, yang mencegah juga Allah. Maka mintanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Adapun sifat yang sebelumnya adalah sifatul adil. Allah Ta'ala maha adil. Sayyid ilahuna wallahu a'lam.